wala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun wala ya'man tidak akan merasa aman dari ujian Allah kecuali orang-orang yang rugi jadi Allah akan selalu ingin memberikan nyaman dunia ini adalah ujian bisa kita katakan dana makar dunia ujian istri ujian semuanya ujian dan hidup ini semua adalah ujian. Kalau pengen bebas dari ujian ini tinggalkan dunia masuk surga. Tidak ada lagi di sana di tes ujian. Maka ketahilah yang merasa aman sehingga tidak punya persiapan, nggak pernah berhati-hati, dia akan kepleset. Hanya orang merugi saja. Tidak pernah berhati-hati hidup di dunia ini. Nyaman. Kenapa kamu tidak sholat? Tenang aja. Allah kan maha pengampun. Nah ini aman dari makar Allah. Makar ini kalau dinisbatkan kepada manusia adalah jelek, akan tapi dinisbatkan kepada Allah karena apa? Allah yang maha kuasa. Makar kepada manusia tipu daya. Wa makaru wa makar Allah. Mereka buat tipu daya, Allah pun buat tipu daya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin melakukan satu rencana jelek, maka ketahuilah Allah lebih kuasa untuk membalikkan itu semuanya. Akan tapi semuanya dinisbatkan kepada Allah tidak bisa disifati dengan kejelekan. Kalau anda membunuh seseorang, jelek. Tapi jika Allah mematikan hambanya, itu tuh, itu adalah hak Allah. Kalau kita memukul orang langsung sakit, jelek. Kenapa? Kita berbuat dolim. Tapi Allah yang menjadikan hambanya tiba-tiba sakit mata, tidak dikatakan dolim. Karena ini milik Allah.